Tapi tidak semua ilmu membuahkan hidayah. Buktinya banyak orang lulusan umul qura yang akhirnya tersesat. Lulusan Jami Ahmadina juga tersesat. Bahkan tinggal hampir 50 tahun di Mekah malah menjadi tokoh sesat. Clear? Makanya nggak perlu bangga, apalagi membanggakan tokohnya. Kiai saya itu mas tinggal di Mekah 15 tahun. Ya? Yeah? Ngurusi catering. Ya? Yeah? Hadis melontok. Pendeta banyak yang hafal hadis. Quran hafal. Pastur banyak yang hafal Al-Quran. Inilah yang <clears throat> ada air yang panas nggak ya Pak? Saya betul-betul tersiksa dua hari ini. Ah, uh, habis suara saya. Taib. Jadi ihdinas siratal mustaqim sambil kita mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya, makanya dilazimkan oleh Rasul agar dibaca setiap setelah sholat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Ternyata makanan halal itu menentukan hidayah orang. Wa amalan mutaqabbalah. Orang itu kalau inputnya bagus, prosesnya lancar, maka outputnya juga bagus. Amalan mutaqabbalah. Hadirin salian, kita tidak ingkari hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak yaitu nikmatul hidayah ilal islami was sunnah Makanya kata Imam Mujahid, aku diberikan oleh Allah nikmat dua, saya tidak tahu mana yang lebih besar, yaitu nikmat hidayah ila sunnah dan terjauhkan dari hawa nafsu. Ini yang sekarang banyak dilupakan oleh umat. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Ya. Yeah hidayah ilal islami was sunnah malah dibenci dan ini memang masya Allah di situ pak coba saya itu kalau membahas hidayah begini ingat masa lalu saya kalau saya tidak mendapatkan hidayah mungkin akan terus membela perkara-perkara yang dibenci oleh din minimal saya itu jadi dukun. Itu minimal. Ya. Ini hidayah. Makanya ketika penghuni surga masuk surga yang disyukurin bukan istana yang megah. Bukan bidadari yang cantik. Tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu. Makanya kita syukurin dengan terus ta'lim. Ya. Terutama ta'lim yang model kita. Ya. Kalau tematik begini ibaratnya kita bisa bilang ini hanya garuk secara umum. Kemudian nanti dipilah batu apakah tembaga apa emas itu lewat kajian yang sifatnya kitab. Baca itu kitab tauhid sampai selesai. Antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid. Selesaikan usul salah saja Masya Allah. Nikmat. subahat Kitab Tauhid Apalagi meningkat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah manhaj. Ya, ada kitab As-Sunnah Imam Al-Barbahari, As-Sunnah Imam Al-Muzani, As-Sunnah Imam Al-Mawarzi. Semuanya ini mengiring mengarahkan kita untuk tahu manhaj. Nikmat. Ya. Kalau antum belum mempelajari kitab-kitab itu, belum merasakan nikmat alal kitab wa sunnah. Nah, kenapa rata-rata orang itu menjauh dari hidayah ini? Karena difaktori oleh katanya Imam Abdur kalau katanya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Yamani difaktori oleh lima perkara. Yang pertama, at fi badlil wus'i. Lemah di dalam mencari kebenaran. Ini. Pak, sekarang antum perhatikan aja. Kalau antum pernah haji atau umroh, sholatnya orang semasjidil haram masjid Nabawi, Pak, banyak benernya atau banyak tidak sesuai dengan sunnahnya. Subhanallah, itu masjidil haram. Kenapa? Karena rata-rata mereka datang dari negeri yang sudah jauh dari pengajaran din yang sahih. Sudah jarang mengkaji tentang sifat sholat Nabi. Sehingga mereka sholat pun asal. Pak, kecil saja ketika antum sholat. Berapa kali diterabas orang. Padahal dia mungkin menghindar. Pernah saya cegat begini, kita malah yang didorong. Iya sambil begini ngomel-ngomel, gitu <laughs> kan? Kita yang dianggap salah. Antum coba tegur orang yang sedang rokok, yang galakan siapa? Bismillah. Yang galakan yang rokok. Duh. Yang kemarin saya di hotel Mekah itu negor orang rokok. Yang nyerang saya tiga penjuru. Sini, sini, sini. Udah, kalah saya. Angkat tangan. Udah. Ya, ini fakta. Anda lihat saja orang awam keseharian di kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah sunnah ikhwan. Berapa kali dia mendapatkan pengajaran seperti ini? Satu bulan aja belum tentu kalau khutbah Jumat pun isiannya malah mengajak kepada penyimpangan. Dari mana dia mendapatkan hidayah? Sulit. Sulit. Mereka itu ngaji tiga, tiga, setahun tiga kali. Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Udah. Dan anehnya kalau melihat orang yang ngaji rutin ini, dianggapnya aneh. Ngaji kok tiap hari. Tuh. Gitu. Disalahkan. Karena yang namanya ngaji hanya waktu peringatan. Selain itu nggak perlu ngaji. Tuh. Bahkan ada sekalian maaf yang masuk ke otak pikiran mereka adalah pengajaran sinetron, tuntunan dukun, petuah dari kiai-kiai keramat, dan yang tidak kalah pentingnya, mereka hanya mendapatkan kila wal kol dari berbagai media. Apalagi WA. Makanya jangan mengambil ilmu dari Twitter, dari WA, dari Facebook, dari dunia maya. Bahaya. Banyak racunnya daripada penawarnya. Ilmu ambil dari majelis, duduk sama ulama, duduk sama ustaz, halakoh ilmu, hadirlah ke majelis fikir yang telah diberikan jaminan oleh Allah humul julasa la yashqa bihim jalisuhum mereka tidak akan bakal merugi berkat teman-temannya yang serius alhamdulillah antum datang iseng dapat pengampunan antum dapat datang ngantuk dapat pengampunan coba-coba dapat pengampunan berkat yang serius silakan tidur Enggak apa-apa ya antum diampuni Allah kok insyaallah Ya, taksir. Coba bayangkan hadirin salian apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Al-Quran langsung itu racun. Kapan ngajinya? Sementara zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Udan hidayah itu dari mana? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha Al-Quran dan juga sunnah bahkan Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum ala al المصر البيضاء ليلها كنهارها La yazighu anha ba'di Illa halikun. telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya tidaklah orang menyimpang darinya pasti hancur as-sunnah Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sekaligus dua perkara itu. Taraktu fikum amraini intamasaktum bihima tumbihima tadillu ba'di kita wa sunnati. Clear. Antum kalau enggak mengkaji ini, Pak, sekarang saya tanya buka-bukaan aja deh. Kita enggak usah ngoreksi orang lain. Pernah enggak kita mengkaji tafsir hatam dari Al-Fatihah sampai Anas. No, kayaknya pada pelotot-pelotot ini. Nah, nggak usah pakai Ibnu Kasir Kita pakai kajian <clears throat> yang ringan-ringan saja At-Tafsirul Muyassar. Khatam dari Anas Al-Fatihah, Al-Fatihah Anas belum. Enggak usah jauh-jauh. Pernah enggak kita menyelesaikan Sahih Bukhari? Sahih Muslim. longong Arba'in Nawawi itu aja kadang-kadang baru dapat separuh sudah absen. Itu. Riyadus Solihin lagi Berkali-kali belajar Riyadus Solihin dapat cuma tiga bab. Babul ikhlas, babus sober, babus sidik. Ikhlas, sabar, jujur. Jujur, ikhlas, sabar. Itu dong. Apalagi fakih mandi sama wudhu tok tayamum. Akhirnya apa? Junub terus. Tuh. Kenapa? Kita belum ada kajian yang tematik. Contoh aja, Pak. Saya itu merasakan dulu di pesantren nikmatnya bulatnya ilmu nahwu setelah khatam tiga kali jurumiyah. Oh nahwu itu seperti ini toh, no kan? hafal tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if nah ini ini ini harus kita mulai ya dan at-taksir fi badri lusa ini biang utama orang sulit mendapatkan hidayah lemah Ngaji aja subhanallah. Sebulan sekali absen dua kali. Tinggal berapa pak? Sepuluh. Mudik dua kali tinggal delapan. Dipotong istri lahiran sekali tinggal tujuh. Anak bengek absen satu tinggal enam. Ngantuk dua kali tinggal empat. Nggak paham dua kali. Tinggal loro. Habis itu, Loh, gimana? Cara mencari ilmu seperti ini antum ingin mendapatkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim tidak mungkin. Dan ikhwan, yang kita kejar adalah hidayah yang dijelaskan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita artikan tafsir menurut tiga sahabat ahli tafsir. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Mas'ud adalah Islam. Siratul Mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah kitabullah. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Abbas adalah Al-Quran. Yuk kita tafsirin. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kitabullah Al-Quran seperti pemahaman an'amta alaihim. Berarti di sini Islam. Al-Quran yang kita harus kaji, yang harus kita kejar. Itulah yang dikatakan di awal daripada surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalika supaya kita berpaling kata para ulama min haisul balaghahnya. Kenapa Al-Qur'an di depan kita tapi Allah menggunakan kalimat dalika supaya kita itu melek. Oh itu loh. Kan kalau kita ini biasa tuh eh Oh, jadinya kita memperhatikan. Tambih Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Memang Pak, Quran ini tidak akan ada nilainya di depan orang yang tidak muttaqin, di depan orang yang tidak mukminin. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un lima fussudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hudan rahmah lil mu'minin. Selain itu enggak. Makanya dari salian Al-Quran itu tidak akan bakal ada nilainya terhadap orang yang tidak mutakin, terhadap orang yang tidak beriman. Hudan lil mutakin. Nih, Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Seperti pemahaman dan pengamalan karena ini sekalian, tafsir itu ribuan coraknya. Pak, kenapa sekarang ini muncul firqah yang sangat banyak sekali? Padahal kalau kita tanya, dasarnya sama Quran Sunnah. Kita tanya mana saja firqah? Pasti jawabannya Quran Sunnah. Al-Quran tidak pernah salah. Sunnah juga tidak pernah salah. Yang bisa salah apa Pak? Pemahaman. Itu. Makanya ketika saat Umar Ibnul Khattab berpesan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, Al-fahma, al-fahma wa ma'udliya ilaika. Pemahaman, pemahaman, jagalah Abu Musa, apa saja yang masuk ke dalam diri kamu. Pak, contoh saja sekarang ini, jangankan sekarang aliran-aliran yang sudah ada. Cil juga pakai Al-Quran Sunnah. Jin juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, jin itu jaringan Islam Nusantara. Ya, ini anak baru hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jaringan Islam liberal dan kejawen. Lahirlah anak hasil mut'ah yaitu jin. Itu ya. Ini Quran Sunnah. Yang salah bukan Qurannya, tapi yang salah adalah pemahaman interpretasinya dan tafsirnya. Eh coba aja diri sekalian kecil kok. Ada orang yang menafsiri alif sifatnya Allah, lam sifatnya malaikat, mim sifatnya nabi. Tafsir. Ya. Yeah. Bahkan ada yang mengatakan innaka mayyitun fa innakum mayyitun. Artinya semua manusia di dalam hidup ini pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai gentayangan. Siti Jenar ya, mati. Ya, mayit. Kita ini semuanya mayit. Belum hidup. Bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan. Tafsir. Bahkan jaringan Islam liberal ketika membenarkan semua agama itu benar, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro dan seterusnya Al-Qur'an. Intinya dari salian al-fahma. Nah, yang kedua yang menyebabkan orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah. Ini faktor nanti kita akan bahas 10 insyaallah. Eh, mungkin setelah sholat isya ya. Ini mukodimah dulu. Atau masuk laysa minal hak Ini di antara orang itu sulit untuk sampai kepada jalan kebenaran karena berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar. Pak, maaf. Saya tanyakan kepada antum semua, kalau tinggal di kampung, seandainya ada orang kampung kehilangan jamaah masjid separuh, mereka tanya enggak? Mereka cari enggak? Mereka sekarang umpamanya protes enggak? Kalau seandainya beduknya hilang, ayo. Hah? Subhanallah, ada masjid kehilangan separuh jamaah, tidak penasaran, tidak tanya, tidak dicari. Tapi beduk hilang, Masya Allah. Reaksinya sampai masuk Quran. Eh, jangankan begitu. Di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang, Pak. Yang dituduh itu kita. Tasbih di masjid. Itu. Inilah kenyataan. Bahkan di kanan kiri mereka tidak sholat cuek. Tidak sekarang pakai hijab cuek. Tapi lihat, Melihat orang sekarang rajin ke masjid, dicurigai. Jenggotnya dipanjangkan, diolok-olok. Pakaiannya ditinggikan supaya tidak isbal, dicibirkan. Bahkan perempuannya yang pakai hijab besar. Yang itu dalam rangka menunaikan. Kalau Allah, kalau Rasul. Dikatakan berbagai macam olok-olokan yang sangat, sangat menggelikan. Ada yang mengatakan si Batman ke. Ada yang mengatakan Masya Allah. Namanya jilbabnya besar banget, mau terbang. Olok-olokan terjadi di mana-mana. Ini. Sekarang tanya aja deh Pak, seandainya ada orang yang tidak tidak sholat seumur umur nggak pernah kan diancam oleh tokoh masyarakat untuk tidak dibikinin KTP. Kalau seandainya mereka tidak ikut tradisi diancam nggak? Diancam. Bahkan ada jamaah yang nangis-nangis sama saya karena diancam oleh warganya. Kalau mati nggak akan dirawat. Karena setiap ada acara-acara kematian, selamatan nggak datang. Nangis dia. Pak Ustadz, apa nanti saya mati ke kuburan sendiri? <laughs> Takut dia. Orang awam. Ya. Gimana Pak Ustadz nanti kalau saya mati nggak ada yang rawat Tenang aja Pak Kucing mati ada aja yang rawat. Insya Allah. Allah tidak akan melantarkan hamanya. Walakat karramna bani Adam. Sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati. Pasti ada yang rawat. Jangan takut. Tapi ancaman itu pasti ada. Dia ancam. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, daerah tertentu. Intinya orang itu lebih serius, lebih ger, lebih kokoh, lebih kekeh memegang suatu yang bukan agama. Tapi longgar, bahkan sangat-sangat ledor terhadap yang namanya agama din. Coba sekarang hadirin sekalian, simbol Islam Nabi Muhammad dilecehkan, istri-istri Rasul dinudai, mereka cuek, Coba gerak sekarang simbol-simbol organisasinya dicela, dinodai, langsung protes. Seperti itulah hadirin salian kenyataan awam. Kenyataan kita hidup di masyarakat. Kita sekarang menemukan satu kondisi orang lebih membela mati-matian terhadap suatu yang bukan agama. Anak kasih contoh, Pak. Ya. Dikasih petuah ulama untuk kebaikan. Umpamanya sholat tahajud kek, atau sholat duha kek, atau mengamalkan puasa Senin Kemis, nggak begitu didengar. Tapi mendapatkan arahan dukun, masya Allah, supaya rumahnya aman dari maling, suruh untuk tawaf tujuh kali sambil membaca bacaan-bacaan mantra tertentu tidak napas. Ah, aduh, tujuh kali nyungsep Nah itu. Taat. Ya, percaya banget. Apalagi ada yang sekalian baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun dibaca 41 kali enggak napas insyaallah naik bus enggak bayar taat khusyuk dan hal-hal yang seperti itulah yang laris tetapi ada hadirin sekalian, Allah, sunnah rasul, kitab para ulama, petuah-petuah ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah, "Innama yakshallaha min ibadihil ulama" telantar. Bahkan cenderung sekarang dicibirkan, Pak. Ulama-ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan setia Diberikan titel-titel yang serem Supaya orang awam tidak mendekatnya kalau tidak dituduh Wahabi, garis keras, kelompok teroris, minimal hadirin sekalian, ulama yang tidak perlu diambil ilmunya dan tidak patut untuk menjadi rujukan. Dan maaf, seluruh bentuk ketidaksetiaan terhadap agama, kelonggaran di dalam mengamalkan agama, maaf dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Nih, ini perang sebetulnya, Pak. Lihat, orang yang setia kepada agama Al-Quran dan Sunnah julukannya apa? Wahabi. Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin. Ngelihat ibu-ibu nggak pakai jilbab serius, bahkan tidak pakai sama sekali. Loh mas, Islam kan rahmatan lil alamin. Udahlah nggak usah keras-keras. Itu kan Arab. Arab. Sekarang melihat orang bermuamalah longgar, tidak memperhatikan halal haram. Mas itu kan hal Islam itu kan rahmatan lil alamin, fleksibel. Udahlah, nggak usah ketat-ketat. Antum nanti nggak bisa makan. Intinya semua kebaikan, ketegasan mengikuti jalan yang lurus benar dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, wahabi, sementara yang longgar tidak setia kepada agama dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya nomor tiga. Al-i'tidad bitarjih nafs alladhi yakunu sya'uhul hawa. Ikhwan, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu. Contoh aja ditegur Pak, sholatnya kok gitu Pak? Perasaan saya sudah nggak kurang-kurang saya itu belajar sama Ustadz banyak sekali kok. Udahlah itu ditegur juga Pak. Caranya sholat sunnah Rasul itu nggak begini udah nggak pakai Rasul-Rasulan loh marah Marah. Nggak ada rasul-rasulan di sini. Sejak dulu kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Tuh. Hawa perasaan. Didik anak dasarnya perasaan, mengelola rumah tangga dasarnya perasaan, dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan. Bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan. Yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. <clears throat> Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika ditanya ayat oleh Abu Sa'labah al Khushani, ya Rasulullah, apa makna dari firman Allah? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini Pak, mohon maaf. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dilipat, sudah tidak diperhatikan lagi, maaf, tamat Islam. Karena inti daripada pertahanan din itu di dalam penyiaran itu di dalam dakwah, itu di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan tolong juga bekal amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada tiga ilmu <clears throat> sebelum amar ma'ruf nahi mungkar lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar insyaallah kuntum khaira ummatin itu terdapat eh, kita bisa raih ya ikhwan balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar ini semakin kropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita agama itu menjadi soal pribadi agama itu menjadi masalah individu orang tidak boleh memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain dalam konteks ini agama semakin sulit untuk disiarkan, dakwah semakin sulit untuk disampaikan dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa bi fa dzalika dha'ful iman. Dan ikhwan, Rasulullah SAW ketika mengatakan amar ma'ruf itu tiga tingkatan, memang manusia di depan kemungkaran itu ada tiga kelompok. Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama, hendaknya rubah dengan tangannya. Ada orang yang bukan pemimpin tapi ulama, hendaknya rubah dengan lisannya, fatwanya, penjelasannya. Ada yang bukan penguasa pemimpin, ada juga bukan ulama, hendaknya dirubah dengan hatinya. Yang penting mengingkari tidak setuju secara hati. Nah, Kata Rasul setelah ayat itu, hatta ida raitum shohan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Bakhil, suh itu ikhwan, pelit dari kebaikan, suh itu. Sekarang kita mendapati suatu zaman orang itu pelit dari kebaikan, bukan hanya masalah harta, pelit dari kebaikan. Diajak untuk dakwah, malas. Diajak untuk ngerawat, ngerawat agama, lemah. Diajak untuk memakmurkan masjid, mundur. Bahkan maaf, diajak untuk ngaji aja sulit. Suhan mutaa kebakilan terhadap kebaikan yang ditaati. Wahawan mutaba'ah, hawa nafsu yang diikutin. Wa dunyan mu'saratan, dunia diutamakan. Bahkan hadirin sekalian, sangat sulit untuk mendapatkan orang ditokokan kalau nggak punya duit. Wah, yang terakhir akhirnya wa ijabi kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan, Pak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin, pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan bahkan mengalahkan din, mengalahkan agama yang ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang sama Allah dan Rasulnya. Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya. Mendauli Allah, Allah mengatakan A, kita B, Rasul mengatakan C, kita D. Inilah bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli lewat rokyu kita, tradisi kita, Mungkin, maaf hadirin sekalian, perasaan hawa nafsu kita, mungkin logika kita yang kita anggap hebat, atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis, sehingga kita nyatakan itulah kebenaran. Bahkan Al-Quran harus kita sisihkan dan kita singkirkan. Walhasil hadirin sekalian, kita jauh dari hidayah. Selanjutnya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah yang keempat. Ya, yang keempat ada yang kelewat? Enggak ya. Ada yang kelewat? Hah? Oh, suhan muta'ah tadi sudah cukup. Yang keempat, ada merujuk amma yatabayyan anna ghairu aula bil haq. Ini juga penyakit. Orang itu sulit untuk mengakui kebenaran walaupun jelas. Bahkan gini, Pak, orang itu kalau bisa yang benar itu enggak jelas, kalau dijelaskan pun dibuat supaya nggak jelas. Itu aneh kan? Jadi kalau contoh aja kita berusaha untuk menjelaskan bahwa ini tauhid ini syirik. nggak boleh, stop. Tidak boleh. Kalau seandainya kita berusaha untuk menjelaskan dan jelas bagus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dibikin nggak jelas. Wah, ini kayaknya begini, begini, begini. Akhirnya apa? Nggak jelas. Subhat masuk kota dia. Sementara hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia yakini itu benar padahal batil dibikin diperjelas. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya apa? Tumbang di, di depan kebenaran. Dengan demikian ada yang kita juga harus kita latih. Kalau kita mendapatkan kebenaran dari manapun kita terima, ya. Dia mana dimanapun. Intinya, secara orang per orang, termasuk kita, tidak ada yang benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Ini secara orang per orang. Tapi secara konsep insya Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran yang datang dari Alkitab wa sunnah menurut pemahaman salafus soleh itulah yang hak karena memang kebenaran itu hanya satu al hakumir robbika rabbika fala takunanna minal mumtarin tapi kita ini secara orang berorang secara oknum bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah tidak ada salah mutlak tanpa benar intinya kata Imam Malik radhiyallahu ini rahimahullahu taala setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya punya kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita terhindar dari kesombongan, Pak. <clears throat> Orang sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Definisi al-kibr. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamdunas, meremehkan orang. Dan itu termasuk hal-hal yang nanti menjadi penghalang kebenaran. Nah, faktor orang itu tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah mu'adatul mukhalif. Ya, menen, eh, menyisi, memusuhi orang-orang yang dianggap menyisihi din agama kepercayaannya. Walaupun ada potensi dianya yang benar. Artinya, memusuhi setiap orang yang dianggap memusuhi dia, tidak setuju dengan dia, dan kontras dengan dia. Ini juga menjadi faktor orang itu untuk sulit mendapatkan hidayah. Nah, hadirin sekalian, udah sholat isya belum? Belum. Kurang berapa menit? Dilanjutin ya Pak ya? Atau ditutup? Selesai. Terus. Oke. Okay. Hadirin sekalian, <clears throat> sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran. Hadirin sekalian, kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan karena tercipt karena dan mereka tercipta di atas fitrah tersebut. Karena fitrah selalu dikawal dua pendamping. Sesuatu yang menguatkan dan sesuatu yang melemahkan. Pak, inilah kayaknya enggak ada ya. Iya, kayaknya oh, pas banget. Jadi eh, ba'dal isya kita masuk ke 10 penghalang dan eh, kita sekarang rehat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. khusus untuk akhwat karena di bawah sudah penuh silakan naik ke lantai atas lagi kepada ibu-ibu akhwat karena lantai bawah sudah penuh silakan naik untuk ke lantai atas